Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at tirmidhi rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah hadis yang ke-158 dari Aslam dari ayahnya dari Umar bin Al-Khattab uh, eh, radallahu anhu beliau mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kulu zaita ya, makanlah zait yaitu minyak dan yang dimaksudkan adalah minyak zaitun dan yang dimaksud dengan makan adalah menjadikannya sebagai lauk Wadahinu bihi dan daklah kalian lumuri badan kalian dengan minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakatin. Karena dia berasal dari pohon yang berkah. Hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya dan Ibnu Majah dalam sunannya. Ya. Abu Isa mengatakan Abdul Razak karena yataribu fi hadal hadis itu bolak-balik berubah-ubah dalam meriatkan hadis ini. Farubama asnada terkadang beliau riwayatkannya secara musnad. Ya, musnad itu marfu mutasil, ya, marfu dan dia bersambung. Farubama arsalahu dan terkadang dia riwayatkan dalam bentuk mursal. Kemudian hadis yang ke-159 sama dari Zaid bin Aslam dari ayahnya Aslam dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya, nahwahu dengan redaksi yang semisal walam yadkur fihi an Umar dan di riwayat ini di jalur ini tidaklah disebutkan kalau hadis ini dari Umar langsung dari Nabi berarti mursal Diatkan oleh Abdul Razak juga diatkan oleh Abdul Razak dalam musnadnya sehingga hadis Umar bin Al-Khattab itu diriatkan secara mausul dan mursal. Sedangkan Musanib yaitu Tirmidhi meriatkannya bil wajahain dua-duanya. Dan ini adalah semakna dengan hadis Abu Usaid yang telah lewat. Maka perkataan Tirmidhi terkadang dia musnadkan dan terkadang dia mursalkan rubama asnadahu kama saqa al musannib awalan ya, boleh jadi yang dimaksud dengan dia musnadkan adalah adalah sebagaimana yang dibawakan oleh Tirmidzi di awal wa rubama arsalahu kama fi al-ukhra dan mursal adalah di jalur yang kedua yaitu dari dari Zaid bin Aslam dari ayahnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan kalau ini melalui Umar Ya, kemudian dari ya, tentang Aslam, Aslam dari Aslam itu adalah bekas budaknya Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Dan dia adalah mukhatram. Yaitu adalah orang yang menjumpai masa jahiliyah dan masa Islam. Nah, kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke-160 dari kota ada dari Anas bin Malik Anas mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujibu aduba. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penggemar labu. Fa'utiya amin maka satu ketika didatangkanlah makanan autu ayalahu atau Nabi diundang untuk makan dan di antara makanan yang disuguhkan ya, lauknya adalah labu tu atatabba'uhu maka kata Anas maka mulailah aku mencari-carikan labu fa'adha'uhu baina yadayhi kemudian aku letakkan di hadapan Nabi lima a'lamu annahu yohibuhu karena aku mengetahui bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka memakan labu. Hadis ini juga dihayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, maka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujibu atuba, Nabi menyukai labu, artinya yuhibuhu wa yatibulahu. Ya, Nabi menyukainya dan merasa itu adalah enak, menganggapnya, meyakininya sebagai lauk yang enak. Tuba adalah al-qar'u al-ma'ruf, ya, labu sebagaimana telah dikenal dan dia adalah di antara idam, di antara lauk yang dipakai untuk makan roti. Dan di antara fawaid atau kandungan dari uh, hadis ini ya, Hadis ini menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ya, jika kita mengacu pada kalimat doa lahu Nabi itu undang dan ya, Nabi itu undang kemudian datang memenuhi undangan adalah bentuk ketawaduan. Ya, lihat tidak kemudian pilih-pilih ya, dalam masalah mendatangi undangan. Kemudian perbuatan Anas, aku mencari-cari mengumpulkan labu untuk kemudian dikumpulkan di hadapan Nabi. Maka di sini ya, faedahnya adalah diperbolehkan jika jenis makanan yang ada itu macam-macam diperbolehkan tangan itu e, jalan ke sana dan kemari ya, tidak hanya mengambil yang ada di dekatnya karena yang ada di sini adalah labu dan yang lain dan seorang itu menggemari dan menyukai labu maka dia ambil labu yang ada di sana dan di sana kemudian e, maka ini bukan termasuk dalam larangan menyel, tidak menyelisihi perintah untuk memakan makanan yang ada di dekatnya karena perintah e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan makanan yang ada di dekat itu manakala jenis makanannya sama. Ya, sini labu, sana labu, sana labu, sana labu, ya sudah maka Ya, ya, jangan tangan jangan pindah-pindah. Tapi kalau di situ ada makanan ini, ada jenis yang lain, ada jenis yang lain, dan orang mengambil apa yang dan memilih apa yang disukai, maka ini tidak terlarang. Kemudian hadis ini dalil bolehnya uh, sebagian tamu me, me, uh, eh, mengutamakan yang lain. E, nampaknya Anas itu dengan Nabi sama-sama diundang dan Anas e, e, mengutamakan Nabi sehingga mencarikan labu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ya, ini bolehnya sebagian tamu mengutamakan yang lain dan menyuguhkan satu tamu menyuguhkan makanan kepada yang lain dan menyerahkannya kepada kawannya dan yang lain dengan syarat Eh, tuan rumah meridainya. Ya, kemudian di sini kita jumpai contoh ithar mengutamakan orang lain. Ya, karena Anas tahu Nabi suka labu, maka semua labu dikumpulkan dan diletakkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia eh, lebih mengutamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada dirinya dalam masalah labu. Kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke-161 dari Hakim bin Jabir dari ayahnya Jabir Qal dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aku masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ra'aitu indahu dubaan aku melihat di rumah Nabi ada labu yang yuqatta'u dipotong-potong. Fakultu maka aku katakan mahada mahada di sini maknanya ma faidatu hada apa manfaat memotong-motong labu ini bukan menanyakan e, apa itu memotong-motong labu karena itu tidak perlu ditanyakan. Namun yang dimaksudkan adalah mahada mafaidatu hada. Karena masalah motong-motongnya tidak perlu ditanyakan. Pengertian definisi motong-motongnya tidak perlu ditanyakan. Maka yang ditanyakan adalah apa faedah, manfaat, motong-motong labu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nukathir bihi to'amana. Kami potong labu itu kami potong-potong untuk memperbanyak makanan kami. Nah, satu hal yang uh, uh, perlu kita, kita ketahui bahasanya ya, kalau disebut Jabir ya, maka itu identik adalah Jabir bin Abdullah. Seorang sahabat yang memang banyak meriatkan hadis. Ya, namun Jabir di sini bukan Jabir bin Abdullah, oleh karena itu At-Tirmidzi memberikan keterangan secara khusus. Ya, Kala Abu Isa yaitu At-Tirmidzi, Jabir di sini bukan Jabir bin Abdullah, ya, namun Jabir bin Tariq. Wayuqal ada yang bilang Jabir ibn Abi Tariq wa wa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah salah satu sahabat Nabi wala na'rifu lahu ila hadal hadis al wahida. Jabir bin Tariq atau bin Abi Tariq ini tidaklah kami ketahui kata Tirmidzi meriatkan hadis kecuali hadis ini masalah labu. Tidak ada hadisnya yang lain. Lain hanya dengan sahabat Jabir bin Abdullah. Ya, beliau adalah sahabat yang sangat banyak meriatkan hadis. Wa Abu Khalid sedangkan Abu Khalid yang ada di rawi di hadis ini Ismail ibn Abi Khalid adalah namanya Sa'ad. Ya, maka hadis ini adalah hadis dari sahabat Jabir bin Tariq radhiallahu anhu yang isinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan labu sehingga labu adalah di antara makanan yang digunakan sebagai teman makan yaitu makan roti oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tentang faedah hadis ini atau kandungan hadis ini maka di antara kandungan hadis ini adalah e, memberikan perhatian tentang masalah memasak itu tidaklah bertentangan dengan zuhud dan ketawakalan. Jabir bin Tariq masuk di rumah Nabi, Nabi sedang motong-motong labu. Ya. apa persiapan masa ya, persiapan masa tentu ya, motong-motong labu itu dilakukan sebelum memasaknya ya. maka ini menunjukkan bahwasanya seorang itu uh, melakukan aktivitas, aktivitas semacam ini atau semacam ini masa itu tidak bertentangan dengan zuhud orang zuhud bukan berarti tidak masak, tidak kemudian motong-motong sayuran dan ya, yang lainnya untuk keperluan masak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling zuhud dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, motong-motong labu persiapan untuk masak. Ya, maka di sini kita uh, jumpai bagaimanakah Nabi di rumahnya. Ya, uh, beliau Eh, bantu istrinya masak, ya, motong-motong ya, sayur yang mau dimasak. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istrinya sibuk masak bukan hanya nonton, ya, kemudian cuma pesen menu. Ya. Namun lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, membantu istrinya untuk motong-motong sayuran. Ya. Dan beliau tidak merasa berat hati tidak kemudian merasa tinggi, kemudian merasa itu satu hal yang tidak layak, tidak pantas. Ya. ya, ya, namun ya, beliau biasa-biasa saja melakukannya. Dan ini tidak bertentangan dengan zuhud dan tawakal, bahkan uh, ngurusi masak semacam ini malah mencocoki al-iktisad fil ma'isah, sederhana dalam masalah hidup dan makan. Karena beli itu lebih mahal daripada masak sendiri. Ya. Al-mu'adi ilal kona'ah yang mengantarkan pada kona'ah. Ini diantara faedah pokok dari hadis ini. Ya, kemudian uh, selanjutnya adalah dari Anas bin Malik. Yaqul Anas bin Malik mengatakan Inna khayatan ada penjahit tukang jahit da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sona'ahu mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan, memakan, menikmati makanan yang beliau buat. Ya, maka di sini kita jumpai ya, faedah bahwasanya masyarakat Nabi itu macam-macam profesinya. Ya. Di antaranya ada yang berprofesi sebagai penjahit. Ya, didominasi pedagang, didominasi petani. Kalau ansar itu petani, kalau muhajirin dominasi pekerjaan adalah berdagang. Namun ada juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Contohnya kita jumpai di riwayat ini. Ada yang jadi penjahit. Di antara sahabat Nabi ada yang tukang jahit. Kala Anasun Anas mengatakan, Fadahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dalika ta'am, maka aku pergi ke rumah orang tersebut untuk mendatangi undangannya, yaitu undangan makannya. Faqaraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubazan, khubazan maka dia dekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubazan min syairin, roti yang terbuat dari gandum syair wa marokon dan e, kuah daging e, kaldu ya marokon kuah daging atau kaldu fihi dubaun wa qadidun yang isinya di situ di kuah tersebut e, ada duba ada labu wa qadidun dan daging dendeng maka di sini kita jumpai uh, ada tuan rumah ya, yang kedatangan tamu dan adab ketika menyuguhkan, menyuguhkan makanan kepada tamu. Di antara adabnya adalah mendekatkan makanan ya, kepada tamunya. Maka itu lebih memuliakan tamu dibandingkan silahkan ambil. Silahkan ambil namun didekatkan ini. Maka itu lebih memuliakan tamu. Fakokala Anasun maka aku kata Anas aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari-cari labu, mengumpulkan labu hawalai kosati yang ada di sekitaran piring. Kata Anas, falam azal uhibud duba min yaumi idin maka aku menjadi penggemar dan pencinta labu sejak hari itu. Sejak aku melihat kalau Nabi adalah seorang yang ya, hobi makan labu. Di sini juga dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, demikian juga At-Tirmidzi di jamiknya. Ya, penjelasannya inna khayatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan ya, seorang yang profesinya penjahit. Wadhalika min kamali tawadu'ihi. Dan ini menunjukkan kesempurnaan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena beliau uh, memenuhi undangan makan meskipun yang undang adalah orang yang ya, profesinya dianggap ya, profesi bukan orang kaya dan profesinya adalah profesi yang tergolong profesi yang uh, mungkin rendah karena sekedar tukang jahit. Ya, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tetap merespon positif undangannya dan datang. Maka itu menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pilih-pilih dalam masalah menerima ya, undangan makan. Qaraba ila Rasulillah mendekatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya qaddamalahu menyuguhkannya. Maka min husni diafah di antara uh, menyajukan jamuan yang bagus adalah mendekatkan makanan kepada si tamu. Sebagaimana yang Allah ceritakan tentang sikap Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam yang memuliakan tamu-tamunya ya, faragha ila ahlihi maka pergilah Ibrahim ke istrinya faja'a ijlin samin maka Ibrahim kemudian datang dengan membawa daging ijl anak sapi yang gemuk faqarrabahu ilaihim ya, lantas uh, daging sapi panggang yang sudah di ya, yang sudah dimasak tersebut qarrabahu ilaihim didekatkan oleh Ibrahim kepada tamu-tamunya. Setelah itu Ibrahim mempersilahkan tamu-tamunya dengan mengatakan ala takulun tidakkah kalian berkenan untuk memakannya. Ya, maka yang jadi mahalu syahid faqarabahu ilaihim. Maka di antara adab ya, ya, menerima tamu dan memberikan jamuan kepada tamu adalah mendekatkan makanan kepada tamu dan mempersilahkannya untuk menikmati makanan tersebut. Wa marokon fi duba wa qadid. Marok itu ma'rufun telah dikenal yaitu kaldu, ya, kuah daging. Ya, wa walladhi yukhmas fi al-khubzu. Nanti akan dimasukkan ke dalamnya roti. Dan duba adalah al-qar'u yaitu labu, kodit adalah daging yang telah dipotong-potong, kemudian diletakkan padanya garam, kemudian dikeringkan di sinar matahari. Dia berkamu datang tawilatan supaya awet, supaya bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama alias awet. Ya, maka aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tataba mencari-cari aduba ya, labu di di pinggir-pinggir piring. Ya, kata Sabtu Rozak dimungkinkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mencari-cari di sisi beliau saja dan di ya, di arah beliau saja, tidak ke arah orang lain. Dan bukanlah yang dimaksudkan dengan tatabuk di sini mencari-cari di, di semua sisi piring atau nampan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu. Itu dari Umar ibn Abi Salamah radhiallahu anhu. Beliau mengatakan aku adalah laki-laki anak laki-laki di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau anak tirinya Rasul ya, yaitu anaknya Ummu Salamah dari suaminya sebelumnya yaitu dari Abu Salama. Wakanat yadi dan adalah tanganku tatisu keliling fisofati di nampan yang dipakai untuk makan bersama Nabi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, Ya gulamu wahai anak kecil, samilaha sebelah nama Allah. Ketika hendak makan, wakul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu, wakul mimma ya, yalik dan makalah makanan yang ada di dekatmu mutafakun alai. Ini kemungkinan yang pertama, wayah tamil dan dimungkinkan. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikmati labu ini bersama pembantunya yaitu Anas bin Malik radhiallahu anhu. Wakana dan adalah Anas yang mencari-carikan ad-duba, mencari-carikan labu untuk Nabi. Eh, Li'ana hadha ta'am karena makanan ini memang disuguhkan untuk Nabi dan pembantunya yaitu Anas. Maka tidak ada bersama Nabi dan Anas orang lain. Dan berkenaan dengan nampan yang eh, atau piring yang Nabi pakai untuk makan, ya, maka tadi disebutkan kos'ah. Dan kos'ah adalah ina'un kabirun, adalah wadah yang besar ya, dalam bahasa kita ya nampan namun terbuat dari kayu Yuk fihi yang itu wadah untuk makan wa auyatu to'am dan wadah makanan alias piring dalam bahasa Arab punya banyak nama melihat ukurannya bisa untuk berapa orang sebagaimana kata Sa'alabi fi Tertibil kisah beliau menyebutkan tentang urutan piring, nama piring dalam bahasa Arab. Maka yang pertama namanya adalah faihah. Faihah itu suku rujah, piring kecil yang uh, kemarin telah kita diriwayat sebelumnya telah kita singgung, tapi tidak pernah makan ya, dengan menggunakan suku rujah. Itu piring cuma cukup untuk satu orang, piring kecil untuk satu orang atau kemudian kurang dari satu orang ya maka di bawahnya piring mungkin berarti ya, kalau kita piring untuk satu orang berarti yang lebih kecil yang biasa mungkin untuk uh, mbak untuk naruh gelas dan sebagainya ya, ya atau kemudian uh, semacam mangkok lah ya, mangkok kecil ya mungkin ya, yang disukai oleh orang Cina atau apa ya, untuk makan ya, ukurannya kecil nah itu faihah itu suku roja kemudian yang lebih besar lagi namanya suhaifah itu cukup untuk menyangkan satu orang kemudian mikalah itu piring yang ukuran untuk bisa menyangkan dua atau tiga orang kemudian sohfah itu piring atau nampan yang bisa mengenyangkan empat atau lima orang. Kemudian kos'ah. Dan tadi yang yang dipakai oleh Nabi dan bersama Anas adalah kos'ah. Kos'ah itu e, nampan besar tusbe asabah. Bisa kenyang untuk tujuh orang. Bahkan ila asarah. Bisa muat sampai sepuluh. Nah, berarti besar banget ya. Summa jafna. Kemudian nampan yang lebih besar lagi namanya jafna. Wai akbaruha. Itulah wadah makanan orang Arab yang paling besar. Waza'ama ba'duhum. Sebagian ulama mengatakan anna dasi'ata akbaruha. Bahasanya piring yang paling besar atau nampan makanan yang paling besar itu adalah namanya dasi'ah. Falam azal uhibbud duba maka kata Anas bin Malik maka aku terus menerus uh, eh, menyukai labu sejak hari itu. Maka hubuhu sallallahu alaihi wasallam di Duba maka Anas ini menyukai labu min hubbihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cintanya dia pada Nabi. Ya, maka Nabi adalah kekasih hatinya, orang yang dia cintai, dan siapa yang mencintai seseorang maka akan mencintai dan menyukai apa yang disukai oleh si kekasih hatinya. Maka uh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai labu, maka Anas pun menjadi pencinta dan penggemar labu. Ya, maka <clears throat> Ya, tentang uh, uh, tadi disampaikan tentang ihtimal masalah tatabu mencari-cari labu. Tadi dibawakan dua uh, dua versi kemungkinan ya, yaitu uh, Ini maksudnya Nabi cuma yang di dekatnya saja, labu yang ada di dekatnya saja yang beliau cari-cari tidak melebar lebar ke mana-mana. Ya, atau kemudian beliau cuma makan berdua dengan Anas. Ya, kemudian Anas yang mengumpulkan sebagaimana diriwayat sebelumnya Anas yang mengumpulkan labu ditaruh di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau di Mawahib Muhammadiyah disampaikan, ya, dijelaskan bahasanya mencari-cari labu di sisi-sisi nampan ini tidak bertentangan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kul mima yalik makalah makanan yang ada di dekatmu karena perintah untuk makan dengan makanan yang ada di dekat seseorang manakala jenis lauknya atau makanannya sama. Ya, sedangkan di sini di piring ini di nampan ini makanannya macam-macam. Ada kodit, ada uh, dendeng, ada daging, ada duba, ada marok. Yeah. Maka ketika makanannya itu jenisnya beda-beda, ya, tersebar di wadah, maka orang uh, kemudian tangannya jalan-jalan ke sana ke sana mencari yang diinginkan, satu hal yang tidak terlarang. Ya kemudian tentang cintanya uh, cintanya Anas kepada Labu maka di sini dikatakan ini mahabbah syariah la tabi'iyah. Ini adalah mahabbah syariah, itu mahabbah cinta karena Nabi mencintainya. Bukan karena uh, Anas kemudian penggemar labu. Ini, karena eh, dari sononya. Atau al-murad ahabbahu mahabbatan za'idah e, atau yang dimaksudkan adalah Anas itu cintanya dengan cintanya dan kesenak, sukanya dia makan labu itu menjadi lebih lagi setelah mengetahui bahasanya labu itu adalah kesukaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Eh, pelajaran atau fawaid yang bisa kita di antara fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah jawazu akli syarif ta'amaman dunahu. Ya, bolehnya orang yang mulia, orang yang berkedudukan, orang yang terhormat eh, makan makanan orang yang uh, ya, levelnya di bawahnya min muhtarifin wa ghairihi orang yang punya pekerjaan semacam yang tergolong rendah menurut pandangan budaya masyarakat semacam tukang jahit. Ya. Dan di sini kita jumpai ijabatu dakwatihi ya, mendatangi eh, mendatangi undangan orang yang ya, pekerjaannya tergolong rendah di mata budaya masyarakat. Wa eh, eh, muakalatul khadim ya, eh, riat ini menunjukkan ya, ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu makan barang dengan pembantunya, makan barang dengan Anas ibn Malik. Ya, maka ini menunjukkan betapa Nabi seorang yang tawadu dan seorang yang baik dan lembut dengan para sahabatnya. Demikian juga di sini menunjukkan kalau Nabi itu seorang yang punya kepedulian memperhatikan para sahabat dengan datang ke rumah-rumah mereka. Ya, dengan Nabi mendatangi undangan Di antaranya dalam bentuk Nabi mendatangi undangan mereka. Dan kandungan yang lain dari hadis ini adalah dianjurkan untuk mendatangi undangan makanan meskipun jumlahnya sedikit. Dan disebutkan oleh An-Nawawi Bahasa di antara kandungan hadis ini dianjurkan untuk menyukai labu lima habatihi di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukainya. Wa kata kulusyain karena yuhibuhu demikian juga segala sesuatu yang Nabi menyukainya. Kemudian berkenaan dengan uh, dengan wadah makanan atau piring yang ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbuat dari kayu maka itu adalah Eh, piring Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kemudian piring yang dipakai oleh Nabi karena eh, karena budaya masyarakat yang ada, bukan karena adanya anjuran agar eh, piring makan itu terbuat dari kayu, bukan karena afdoliyah ya, piring kayu daripada piring plastik, piring beling atau yang yang lainnya. Ya, maka Nabi ya, piring yang Nabi pakai itu terbuat dari kayu, maka ini hasabal ada. Ini adalah karena faktor budaya dan bukan karena adanya anjuran khusus, kemuliaan khusus, keistimewaan khusus, makan pakai piring dari kayu. Ya. Ya. Dan kemudian hadis selanjutnya dari Hisam bin Urwah bin Zubair dari ayahnya berarti Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair tentu adalah keponakannya Aisyah radhiallahu anha dari Aisyah. kalat Aisyah mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibul halwa'a wal asala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai makanan yang manis-manis wal asala dan penggemar madu. Ya, dan yang dimaksud dengan halwa adalah makanan yang manis-manis yang bima dakhalatu as-sun'a atau as-sun'a yang dibuat oleh orang. Ya, sehingga eh, ini eh, kena eh, di sini beda antara halwa dengan asal. Asal itu manis namun bukan buatan orang. Ya, didapatkan dari alam, didapatkan eh, dari alam dalam keadaan manis. Sedangkan halwa adalah eh, manis yang Eh, dibuat dan dari eh, kreatif, kreativitas orang. Ya, eh, maka kandungan hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai makanan yang manis. Al halwa maksudnya adalah atau am al hulu makanan yang manis. Demikian juga hadis ini menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai madu. Dan kenapa ini dimasukkan di bab lawo Bahwa min jumlatil idam aladi yuktadamu bihi. Karena ketika makanan pokok itu roti, maka madu adalah di antara idam, ya, temannya makanan pokok. Ya, yuk tada bihi yang ini jadikan sebagai temannya makanan pokok, yaitu temannya uh, ya, ya, temannya roti. Ya, kita pun kalau mungkin rotinya roti tawar, maka di antara maka idamnya adalah di antara alternatif idamnya Teping selai adalah madu. Nah, karena itu di sini dibabkan, dimasukkan di bab madu, dibab, dimasukkan di bab idam. Apa hubungannya? Apa munasabah antara al-halwa, uh, antara riat ini dengan bab? Ya. Maka mahalus syahidnya adalah wal asala. Ya, mahalus syahidnya kenapa uh, ini dimasukkan di bab idam, ya, lau alias temannya makanan pokok, Eh, karena ala asal karena madu itu teman untuk makan roti. Demikian kita lanjutkan ba'dal isya wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca Sama'il Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Ya, terakhir kita di kita bahas hadis bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyukai makanan yang manis, wala asal dan madu. E, ada yang menjelaskan bahasanya makanan manis yang dimaksudkan itu Atha'alabi mengatakan bahasanya makanan manis yang Nabi sukai maksudnya adalah tamrun yu'janu bilabanin adalah korma yang diadon dengan susu yang dibuat adonan dengan susu itu yang dimaksudkan dengan makanan manis. Ada penjelasan semacam itu. E, faedah atau kandungan hadis ini anna mahabbatal at'imah an-nafisah latunafi az-zuhda. Bahasanya menyukai makanan yang harganya mahal, madu asli tentu mahal. Ya. ya demikian uh, ini adalah satu hal yang tidak bertentangan dengan zuhud. Maka menyukai makanan yang mahal yang bagus itu tidaklah bertentangan dengan zuhud. Namun Al-Khattabi menjelaskan bahwasanya e, eh, Nabi menyukai makanan yang manis ini bukan karena e, bukan karena sahwat, bukan karena tasyahi, bukan karena kecenderungan yang besar ke sana. Wa inna makanan yanalu minha idha hadarat. Non beliau menikmatinya ketika ada. Maka ketika ada, maka beliau e, nala minha nailan salihan. Sangat menikmatinya. Ketika ada, sangat menikmatinya. Maka ini menunjukkan kalau beliau menyukainya. Dan beliau bukan orang yang e, memaksa-maksakan diri untuk harus mengkonsumsinya. Jadi yang dimaksud Nabi menyukai e, makanan yang manis dan madu ini, beliau kalau ada. Kalau ada, pas kebetulan ada dan punya atau diberi, maka beliau sangat lahap dan sangat menikmatinya. Kelihatan kalau beliau menyukainya. Ya, bukan beliau memaksa-maksakan diri untuk bisa seperti itu. Ya, maka jika keadaannya demikian, maka ini tidak bertentangan dengan kezuhudan. Ya, kemudian <clears throat> hadis selanjutnya adalah hadis dari Atta bin Yasar akhbarahu anna Ummu Salamah bahasanya Ummu Salamah bercerita kepada beliau. Ummu Salamah nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Kalau Ibnu Jurat Ibnu Jurat mengatakan oh, maaf. Uh, eh, Akhbarat Ummu Salamah mengatakan annaha qarabat bahasanya Ummu Salamah ini mendekatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamban ya, mendekatkan lambung ya, lambung hewan mungkin kambing masywiyan yang sudah dipanggang fa'akala minhu dan Nabi makan darinya Suma koma ila solati kemudian Nabi berdiri mengerjakan solat wama tawadoa tanpa berwudu terlebih dahulu. Nah, di sini juga diatkan oleh Al Musanib yaitu At-Tirmidzi di jami'nya. Sebelumnya eh, eh, Ibnu Juraid itu nama aslinya adalah Abdul Malik. Nama aslinya adalah Ibnu Juraid, nama aslinya adalah Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraid. Jadi dia disebut dengan sebutan Ibnu Juret itu nisbah kepada kakeknya. Karena Juret itu nama kakeknya bukan nama bapaknya. Karena beliau adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraid. Dan biasa disebut dan terkenal dengan sebutan Ibnu Juraid. Ya penjelasannya di sini uh, Ibunda Ummu Salamah mendekatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamban min uh, masywiyan ay tarfan min syatin aw nahwiha satu potong dari kambing atau semacam itu masywiyan yang dipanggang. Maka uh, hadis ini dalil bahasanya daging panggang ya, itu adalah di antara lauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akalu minhu maka Nabi makan sebagian, kemudian beliau berdiri mengerjakan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Maka karena akhir amrain <clears throat> yang terakhir <clears throat> dari uh, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak wajibnya berwudu karena memakan makanan yang disentuh oleh api yaitu yang dipanggang. Wa istasna min dan terkecualikan dalam hal ini adalah memakan daging unta menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Namun perlu diketahui bahasanya ulama yaitu madhab Hanafi yang mengatakan e, makan daging unta itu membatalkan wudhu maka tidak membedakan antara mentah ataukah matang. Jadi seandainya ada orang yang makan dan menelannya dalam keadaan mentah <clears throat> itu membatalkan wudhu. Ya, maka di antara kandungan hadis ini sebagaimana tadi telah kita baca ya, bahasanya memakan apa yang dipanggang oleh api itu tidak membatalkan wudhu. Bahwa qaulul khulafail al-arba'ah dan ini pendapat uh, khulafa Rasidin yang empat dan imam mazhab yang empat. Dan ini mencocoki hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, bahasanya karena akhirul amrain perkara yang terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tidak berwudu alias yaitu tidak wajib berwudu karena makan makanan yang berubah dengan e, dengan api <clears throat> maka perintah untuk berwudu karena makan makanan yang berubah dengan proses api itu mansuhun mansuh dan yang mansuh adalah wajibnya Adapun e, maka e, tetap berwudu maka itu dianjurkan namun tidak wajib. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari Abdullah ibn Al Haris. Beliau mengatakan, akal nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiwaan fil masjidi kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging panggang di masjid. Yang dimaksud dengan syiwa adalah allahmu al-maswi, daging panggang. Sehingga hadis ini semakna dengan hadis Ummu Salamah sebelumnya. Ya, fawaid dari hadis ini atau faedah dari hadis ini, hadis ini dalil bolehnya makan di masjid. Ya, baik makan berjamaah ataupun sendiri. Jika makan berjamaah rame-rame boleh, akalna. Ya, ma'a Rasulillah, berarti makan berjamaah, makan rame-rame. Di masjid itu boleh, maka makan sendiri tentu juga sama. Namun tentu bolehnya makan di dalam masjid ini dengan syarat tidak ngotori masjid. Nah, kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari Al-Mughirah bin Su'bah radallahu anhu beliau mengatakan diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku menjadi tamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data lailatain di satu malam di satu malam beliau bersama Rasul menjadi tamu di rumah seseorang Fa'utiya bijam jambin masywiyin maka didatangkanlah lambung kambing yang setelah dipanggang Tumma akhoda syafrota lantas Nabi mengambil pisau besar faja'ala yahuzu kemudian beliau uh, mulailah beliau motong daging kambing dengan pisau tersebut fahazali biha minhu dan Nabi potongkan untukku dengan pisau tersebut ya, sebagian daging tadi maka Nabi melayani ya, sahabatnya beliau yang motongkan untuk muhirah. Qal faja'a Bilalun yu'dinuhu bis salati. Maka datanglah Bilal memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tibanya waktu salat. Fa'al safrota maka Nabi kemudian melempar dan atau meletakkan pisau. Fakal dan Nabi mengatakan malahu kenapa dia Bilal taribat yadahu. Ya. Yeah. Ini ungkap-ungkapan taribat yadahu mana asalnya adalah dua tangannya menempel di debu karena kefakiran. Ini mana asalnya kiri dia. Semoga dia jadi orang kiri. Ini itu. Namun eh, zahir zahir kalimat ini bukanlah yang dimaksudkan. Namun yang dimaksudkan adalah ungkapan ta'ajub. Kalau wakana syaribu kot wafa dan kumisnya Bilal itu lebat. Faqala lahu lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Aku suhulaka, aku potongkan kumismu. Aku potongkan kumismu ala siwakin di atas siwak." Maksudnya kayu siwak di ditaruh di bawah e, bulu kumis kemudian baru kemudian e, dipotong kumisnya. Atau Nabi mengatakan kusahu ala siwakin. Ya, guntinglah kumismu di atas siwak, di atas kayu siwak. Ya, di sini juga dilihatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Penjelasannya, didatangkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bitarfin satu bagian yang sudah dipanggang dengan api, yaitu e, kambing atau semacam itu. Lantas Nabi mengambil pisau, dan mulailah Nabi memotong dengan pisau tersebut, memotong daging dengan pisau itu. Fahazali biha minhu. Nabi potongkan daging untuk muhira. Maka ini menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kelembutan dan sangat tawaduknya beliau dan pergaulan beliau yang sangat bagus dengan sahabatnya, beliau memotongkan daging untuk muhira. Ini, maka ini menunjukkan ketawaduan. Beliau meskipun orang yang mulia tidak minta dilayani, namun bahkan melayani. Ini ya, beliau yang motongkan, ngambilkan, motongkan dan ngambilkan untuk murid sahabatnya. Maka ini ya, tentu bersahabat dengan orang yang mulia semacam ini adalah bentuk persahabatan yang ya, sangat bagus. Lantas datanglah Bilal memberitahukan tibanya waktu sholat. Ya, datang Bilal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiallahu anhu memberitahu Nabi tibanya waktu sholat. Rasanya waktu sholat telah tiba. Taribat yadahu mana aslinya? Lasiqat yadahu bitorabi minal fakri. Ya, tangannya menempel di debu karena kiri. Ya, sehingga taribat yadahu semoga kiri. Itu terjemah eh, terjemah aslinya. Wahadil kalimatu dan kalimat ini Ya, dan semisal dengannya adalah waihak celaka kamu, wa akra, wa halqa dan semacamnya. Takuluha al-Arab diucapkan oleh orang Arab dan mereka semua tidaklah memaksudkan hakikatnya. Makna latarlaknya. Dan yang dimaksudkannya adalah ungkapan keheranan. Ya, wafa artinya tolak ya, panjang kumisnya. Maka di sini kita jumpai iltifat Iltifat itu perubahan domir, semula domir mutakalim, ya, orang pertama jadi orang ketiga. Ya, Waqat ja'a al-hadis fi musnad Imam Ahmad. Kalau di musnad Imam Ahmad redaksinya, Murirah mengatakan, Wakana nasyaribi. Adalah kumisku itu panjang. Ya, maka yang panjang kumisnya Murirah kalau riatnya Imam Ahmad. Namun kalau redaksi yang ada di sini ya yang panjang adalah kumisnya ya kumisnya Bilal. Sebagaimana ditegaskan di Mawahib Mawadiyah, wa kana syaribuhu ay syaribu bilal. Yaitu kumisnya Bilal panjang. Fakalan Nabi mengatakan, aku yang akan potong, aku yang akan gunting di atas kayu siwa. Maksudnya, ya Allah Nabi akan letakkan kayu siwa di, di bawah kumis, kemudian Nabi akan e, gunting apa yang lebih dari apa yang lebih dari kayu siwa bin mikos dengan gunting. <clears throat> Maka dalam hal ini terdapat hatun motivasi untuk perhatian dengan kumis. Dan menggunting kumis adalah bagian dari sunnah fitrah. Wa tabat dalam fitratul insan dan jika fitrah seorang itu berubah, maka dia akan e, menganggap baik sesuatu yang jelek. Ya, oleh karena itu dampaknya dia akan panjangkan kumisnya dengan panjang yang keterlaluan. Dan dia akan e, menganggap jelek sesuatu hal yang bagus. Oleh karena itu dia memelihara jenggot yang bagus akan dia kerok habis. Wa inamal jamal wal husnu wal, e, wal husnu keindahan dan kegantengan itu ada dalam mencocoki syariat dan fitrah. Bentuknya adalah dengan uh, e, ikfa ilihya melebarkan membiarkan jenggot, waqasus syarif dan menguting kumis. Ya, tentang Bilal, Bilal itu kunyahnya Abu Abdurrahman. Dia adalah seorang yang mendapatkan siksaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia budak dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq kemudian dimerdekakan dan dia adalah budak yang pertama kali masuk Islam mengikuti perang Badar dan yang lain wafat meninggal dunia di kota Damaskus dalam eh, di tahun 18 Hijriah dan beliau tidak berketurunan. Ya, beliau tidak berketurunan, ya, tidak memiliki keturunan. Ya, tadi taribat yadahu itu adalah makna latarlaknya adalah sangat kiri. Non maksudnya adalah yakunu li adalah ungkapan untuk menunjukkan keheranan al-musy'ir bi anna dzalikal fi'la yang menunjukkan bahasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat langka dan yang aneh. Ya, maka pelajaran yang uh, bisa kita di fawaid atau kandungan hadis ini adalah anjuran untuk memotong uh, kumis, menggunting kumis jika telah panjang. Dan wanadbul al-i'anat i'anati alaih dianjurkan yang bantu orang untuk memotong kumisnya. Karena Nabi mengatakan, aku akan potongkan kumismu di atas kayu siwa. Maka ini menunjukkan dianjurkan membantu orang untuk memotong kumisnya. Di sini kita jumpai taklim pengajaran tentang cara menggunting kumis. Ya, bahasanya dia tidak dikerok habis. Namun e, idealnya jadi kayu siwak yang kecil ditaruh di, di bawah kumis, kemudian yang lebih dari kayu siwak kecil tadi itulah yang digunting, itulah yang dipotong. Maka bagaimanakah uh, memotong dan menggunting kumis yang benar? Yaitu Allah yubali rafiqasihi Tidak berlebihan dalam mengguntingnya. Bal alamata tadharu ratus syafati. Namun dibiarkan uh, maka mencukupkan diri ya, yang dengan manakala digunting maka Eh, bibir itu masih terlihat. Itlau karena al-murad istiqsal karena jika yang dimaksudkan adalah mengerok habis. Tentu tidak diperlukan meletakkan kayu siwa di bawah kumis. Ya. Maka eh, adanya kayu siwa di bawah kumis menunjukkan bahasanya yang dituntunkan potong kumis itu itu tidak dengan mengkerok habis. Oleh karena itu apakah al-afdal halku syarib au qasuhu? Manakah yang lebih afdal mengkerok kumis ataukah sedar memotong tipis atau mengguntingnya? Ya, maka ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat bahasanya dikerok itulah yang lebih afdal. Karena ada satu hadis yang dimaknai demikian. Dan ada yang berpendapat bahasanya yang afdal adalah digunting saja. Wa alihi al-akthar. Dan ini pendapat mayoritas fukoha. Pendapat jumhur, mayoritas fukoha, eh, potong kumis itu adalah Eh, dipotong sebagiannya saja. Balqala Malik yu'adabu al-halik. Siapa yang ngerok? Imam Malik berpendapat, ya, siapa yang ngerok kumisnya maka dia perlu dihukum. Itu perlu kemudian dihukum takzir. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca sembatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyadu an ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.